بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله نحمد الله kita banyak bersyukur kepada Allah kita dipertemukan dengan ikhwanuna fillah ikhwah kita ahlu sunnah yang ada di daerah ini di Keraksan yang tentunya merupakan kehormatan tersendiri dan kebanggaan bagi ahlu sunnah bisa berjumpa dan bertemu dengan saudara-saudara mereka perkara yang Hasan al-Basri sebutkan karenanya rahimahullah ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina ikhwan kita ini lebih kita cintai ketimbang keluarga kita. Ikhwanuna yuzakiruna bil akhirah. Karena kalau mereka ikhwan kita mengingatkan kita akhirat. Wa ahluna yuzakiruna bid dunya. Sementara kalau itu keluarga hanya berbicara dan mengingatkan kita seputar dunia. Ikhwati fillah Waffaqakumullah Lima yuhibbu wa yarda Kulaimat Karena keterbatasan waktu yang ada pada kita semua لعلها تفيد وتنفع ونسأل الله التوفيق bahwa kita selalu memohon kepada Allah dan diperintah untuk memohon kepada Allah hidayah ila siratil mustaqim <clears throat> dalam setiap rokaat kita bahkan mutlak rokaat mutlak baik itu yang wajib maupun yang sunnah hatta itu sholat jenazah tidak luput dari doa kita kepada Allah ihdinas siratal mustaqim beri kami hidayah kepada siratul mustaqim siratul ladzina na'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin هذا sirat siratullah al-mustaqim diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa seseorang datang kepada Imam Abdul Aliya Ar-Riyahi, imam tabi'in ma'ruf. Bertanya kepada beliau, "Ya Imam, Masiratul Mustaqim?" Apa itu Siratul Mustaqim? Yang kita minta kepada Allah. Qala Siratul Mustaqim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dih Abu Bakar wa Umar Rasulullah dan dua sahabat setelahnya Abu Bakar dan Umar Faja'ar rajul ilal Hasan al-Basri yakni untuk menanyakan apa pendapatmu? Bagaimana menurutmu pernyataan Abu Aliyah ini? Bahwa sirat adalah Rasul wa sahibah. Faqala sadaqa wa nasah. Yani sadaqaka al-qaul wa nasahalak. Sungguh Abu Aliyah telah benar dan jujur padamu dan bernasehat untukmu yakni idza kunta turid an yahdiyakallah siratal mustaqim fa'alaika bi sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunnati ashabi wa ala ra'sihim Abu Bakar wa Umar jika benar itu yang kamu minta kepada Allah tabaraka wa taala kamu ingin Allah beri hidayah pada Siratul mustaqim maka kewajibanmu untuk mengikuti jalan Rasul SAW dan sunnah beliau dan para sahabatnya setelah beliau yang terdepan di antara mereka tentunya Abu Bakar dan Umar. Dan itu yang Allah sebutkan di dalam Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan kamu wahai Rasul memberi hidayah, hidayatul irsyadul bayan kepada siratul mustaqim. Tentang ahlul kitab pula Allah sebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab al-mubin al-kitab eh, cahaya para ulama tafsir sebutkan dalam ayat ini kata Ibnu Jarir an-nur huna yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW. Fahuwa nur liman rabihi. Beliau cahaya bagi orang yang mau bercahaya dengannya, artinya mendapat penerangan dengannya akan tertunjuki jalannya kepada siratul mustaqim oleh sebab itu kata Imam Ibnul Qayyim tanawwa'at ibaratul mufassirin fi siratul mustaqim. Karena kita tahu banyak yang menafsirkan siratul mustaqim kada kada hada wa hada banyak. Kesimpulannya atau mereka semua sama tentunya yang dimaksud, cuma beda kata dan penafsiran. Kesimpulan dari yang mereka sebutkan kata Ibnu Qayyim, Siratul mustaqim siratullah Alladhi nasabahu ala alsinati rusulih. Jalan Allah yang Allah tegakkan melalui lisan para rasulnya alaihi wassalam Artinya kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari dan mengikuti jalan ini agar kemudian terbimbing kepada siratul mustaqim Siratul Mustaqim adalah jalan Rasul SAW akibatuhu al-jannah la ghair ujungnya jannatullah ke sana orang akan diantarkan dengan jalan Rasul ini dengan sunnahnya Dalam hadis ma'ruf, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk jannah kecuali yang nolak. Kalau qalu wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah. Siratal mustaqim. Wa man 'asani faqat aba. Jannah daidanatun nas menjadi pembicaraan orang dan tujuan semua muslim apa yang mereka inginkan dan karenanya mereka bersemangat giat melakukan segalanya yang sholat dengan sholatnya tengah malam bangun belum duha belum rawatib, belum ini, belum itu, yang siam, Dawud, Senin, Kamis, saya mulbi yang wajib-wajib tentunya. Nah, yang bersedekah, yang zakat, yang infak, yang wakaf, yang ini, yang berzikir, yang kulu, semua. Apa yang mereka maukan? Jannah, tidak ada lain. Haulahan nas yudan dinun Karenanya itu yang dikejar, yang diinginkan, dambaan, impian setiap mukmin memukmina, mukminah. Nasallallahu min fadli. Dengan demikian, ikhtasir tariq. Ada jalan ringkas, jalan mudah bagimu untuk mendapatkan jannah. Sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. ajaran Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat setelahnya salaful ummah rahimahumullah ajma'in yakhtasir lana tariq meringkas jalan kita mempermudah mempercepat nggak perlu belok-belok ke sana kemari nggak perlu lewat sana sini cepat menyampaikan ke jannah Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Tentunya Menghadapi Atau menjalani siratul mustaqim Tidak luput Manusia di cobaan dan godaan dengan berbagai bentuknya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika berbicara tentang siratal mustaqim dalam Bada'i' Ma min amrin amarakallahu bihi wa rasuluh wa ma min nahyin naha anka Allah wa rasuluh tiap perintah tiap larangan baik itu perintah dari Allah dan Rasulnya larangan dari Allah dan Rasulnya illa walisyaitanu fihi naz'atan atau nazghatan syaitan punya dua godaan jebakan di situ Tiap kali kamu mau mengamalkan perintah atau meninggalkan larangan. Nazghatan. Imma ila ifrat wa imma ila tafrid. Imma kamu dibuat ekstrim, hulu dalam menjalankan perintah berlebihan, mengubah-ubah, menambah-nambah semaunya. Wa illa tafrid, tafsir menyanyiakan, mengurang-urangi, bermalas-malasan. Qal kata Ibnu Qayyim wala yubali fi ayyihima halakta. Dan dia nggak peduli di mana kamu akan hancur. Kamu mau rusak karena ifrat, kamu mau rusak karena tafrid, setan nggak peduli yang dia pedulikan, yang dia pentingkan antakhruj anis sirat. Kamu keluar dari siratal mustaqim sudah karena itu bukan jalan Rasul. Ketika kamu gulu ketika kamu muqassir bukan demikian tuntunan Rasul bukan demikian jalan sahabat dan salaf rahimahumullah. Kata Imam Ahmad Ibn Abil Hawra rahimahullahu taala Mabtuliya abdun bi ashadda minal ghaflah wal qaswa Seorang hamba tidaklah pernah mendapat bala ujian yang lebih berat dari dua ini. Artinya bala cobaan terberat hamba dua ini. al ghafla wal qaswa al ghafla kelalaian wal qaswa qaswatil qulub Ghaflah lalai karenanya orang mudah hanyut mengikuti langkah dan godaan syaitan. Keluar dengannya dari sirotol mustaqim. Wal qaswah membuat hatinya wal billah tertutupi dari al-haq membuat kolbunya ada ron yang Allah sebutkan kalla bal rana ala kulubihim sehingga tidak tampak baginya hak syubha nah bala yang terbesar dan terberat yang dihadapi seorang hamba dalam perjalanannya di atas siratal mustaqim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali kepada jannah bahwa tidak mungkin abadan Mustahil untuk siapapun memasuki jannah tanpa bimbingan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Abadan. Lan yadkhulal jannah ahad min ghairi tariqir Rasul sallallahu hatta yalijal jamalu fi samil khiyat sampai onta masuk lubang jarum pun gak akan mampu, bisa dia masuk jannah tanpa ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa sunnah beliau Alaihi Salatu Wasallam. Begitu pentingnya <coughs> sehingga tuntutannya dari kita semakin semangat semakin bersungguh-sungguh dalam talabul ilm ilmu sunnah dalam mempelajarinya mengkaji, membahas, mengamalkannya kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah seperti yang disebutkan oleh Safari ini rahimahullah iyyaka uh, beliau katakan bukan iyyaka la taghtar biqauli man yaqul al mar'u man ahab kamu jangan tertipu karena ungkapan pernyataan orang itu bersama yang ia cintai. Wahadal hadis ma'ruf. Hadis Rasulullah SAW. Almaru ma'aman ahab. Fa inna man ahabba kaum. Eh, inna man ahabba kaum. Hushira ma'ahum. Nas hadis Rasulullah SAW. Yang mencintai suatu kaum bersama mereka. Orang tergantung bersama yang ia cintai. La yaghurrannaka hadza kata Hasan al-Basri. Kamu jangan terlena dan tertipu karena ini. Fa inna man ahabba qauman ittaba'a atharahum. Karena hakikatnya orang yang mencintai suatu kaum dia harus ikuti jalannya. Berapa banyak kita mendengar atau mengetahui tinggal ungkapan dan pengakuan Wah, cinta sama Rasulullah aku sangat cinta kepada baginda Rasulullah junjungan kita sampai-sampai karenanya mereka lakukan apa yang mereka lakukan yang antum tahu yang mawalid yang mazamir yang tobel yang ini nyanyi-nyanyi yang ini segala macamnya sudah semua itu karena alasan dalih cinta kepada Rasul. Sahabat, oh cinta pada sahabat. Masya Allah. Kami buat lagu, buat kosida. Siti Aisyah, Abu Bakar, Umar. Lah ya naka. Jangan kamu tertipu, merasa cukup sudah. Almarhum aman ahad. Kata Hasan man ahabba qauman ittaba'a atharahum orang yang mencintai suatu kaum pastilah dia mengikuti jalan mereka ada ilzam harus tidak bisa tidak kamu mencintai Rasul kewajibanmu mengikuti ajarannya sunnahnya kamu mencintai para sahabat, ikuti asar mereka seperti apa manhaj mereka. Nah, demikian jika orang jujur <clears throat> dalam cintanya kepada Rasul Sallam dan para sahabatnya dia ikuti dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, manhajnya, semuanya. Kata Hasan, ahlul kitab kanu yuhibbuna ahum. Cinta sama nabinya, pengakuan mereka. Tapi lihat, sampai Isa pun dituhankan karena saking cintanya. Uzair dituhankan Yahud. Sebagian yang lain mereka bunuh para nabinya. Nah, mereka siksa, mereka ada Begitukah cinta? Sementara ajarannya dibuang jauh di belakang punggung mereka. Yang cinta kepada suatu kaum harus mengikuti jalan dan ajaran mereka. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Tentunya untuk mengetahui asar dan jalan mereka butuh ilmu. Ilm. Yang semakin mengenalkan kita tentang sunnah Rasul. Sunnah sahabah. Wassalaful ummah. Wal ilmu ma'ruf. Karenanya Allah menyebutkan dalam Quran Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wa qur rabbi zidni ilma fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat ilm dan ilmu seperti yang kita tahu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tidak secara langsung. Innallaha la yanzi'ul ilm intiza'an min suduril ibad. Ketika Allah cabut ilmu itu tidaklah langsung Allah mencabutnya dari dada hambanya tetapi Allah ambil ilmu itu walakin biqabdil ulama dengan kematian para ahlul ilm hatta idza lam yabqa alimun atau hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu hadith ma'ruf tercabut dan terangkat ilmu di dalam hadis pula hadis Anas Rasulullah SAW sebutkan lan taquma as-sa'ah hatta al ilmu jahlan wal jahlu ilman Nggak akan kiamat terjadi sampai ilmu itu menjadi kejahilan dan kejahilan menjadi ilmu Inkilabul mawazin Orang semaunya menilai Bukan dengan nas Bukan dengan bimbingan wahyu Tapi mana yang marak Mana yang sudah banyak dilakukan orang Itulah ilmu, itulah al-haq bagi mereka Ilmu yang hakiki Yang dari Quran, dari sunnah Jahil bagi mereka Bagi mereka itu semua Adalah kejahilan dan kebatilan Makanya A'immah dan para ulama kematian mereka adalah nuqsanul ard berkurangnya bumi firman Allah awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha Tidakkah mereka melihat bagaimana kami mendatangi bumi itu kami kurangi dari pinggir-pinggirnya. Dari tepi-tepinya. Kif dikurangi bumi itu dari pinggir atau dari tepinya. Qala bimautil ulama, Mufasirin sebutkan berkurangnya bumi dari tepi-tepinya bumi itu dengan kematian ulama. Dengan kematian ahlul ilm maka keberadaan mereka barokah bagi umat ini ketika mereka mati terangkat ilmu dan sebagai gantinya kejahilan yang ada di muka bumi ini di hadis Anas Inna min ashratis sa'ah an yathbutal jahl wa yurfa' al-ilm atau an yurfa' al-ilm wa yathbutal jahl dari tanda-tanda kiamat terangkatnya ilmu dan menetapnya kejahilan. Di lafat lain hadis yang sama min asyratis sa'a inna min asyratis sa'a an yaqillal ilmu wa yakthur al jahl minim sedikit ilmu itu dan banyak al jahl di antara dua lafaz tidak ada perbedaan kata al hafid rahimahullah penggabungannya anna min awal awal rafa' al-qillah awal mulanya diangkatnya ilmu itu qillah sedikit dia sedikit, dia minim sampai sedikit, sedikit, sedikit, sedikit semakin sedikit, semakin samar, semakin tersembunyi. Pada akhirnya diangkat. Min awal alamatir rafa kata beliau. Nah, min awal alamatir rafa al-qillah. Awal mulanya sedikit-sedikit sampai kemudian diangkat. Wa min al, min awal alamatit thubut al-kathrah. Pada kejahilan. Tanda awalnya banyak, semakin banyak semakin merajalela, semakin kesana kemari, semuanya adalah kejahilan Begitu semakin banyak semakin banyak hatta yasbut. Maka kejahilan itu permanen sudah akhirnya. Wal billah. Makanya sebelum itu terjadi kewajiban setiap kita, setiap ahlu sunnah yajtahid bersungguh-sungguh di dalam ilmu dalam mendatangi majelis ilmu, dalam belajar, dalam mengkaji, dalam mengajar. bahagia. Ya akhi ahlul batil nasyitun yajtahidun. Dalam kebatilannya semangat sekali. Siang malam ini itu segala lini bisa mereka masuki, segala fasilitas, segala Ya Allah yang elektronik, yang cetak, yang ini semuanya. Ahlus sunnah ahad, dan jauh lebih harus lebih semangat di dalam ilmu. Ingat awal alamatir rafa al qillah. Sedikit itu awal mula diangkatnya ilmu. Wa min awal alamatir thubutil jahl kathra, kathratul jahl. Ya akhi ihmadullah ikhwata. Bersyukurlah kepada Allah. Ketika ilmu masih Allah permudah bagimu. Nah, di beberapa daerah mengeluh ikhwanukum. Nah, mengeluh. Sebagian mereka berbesmili, mau nangis. Antum bayangkan seminggu hanya sekali mereka dapat taklim. Karena ustaznya dari luar kota sana jauh, miskin. Ya, ustaz punya keterbatasan, punya ini, sibuk. Bahkan di beberapa daerah dua bulan sekali baru dia bisa ngaji. Dua bulan baru bisa bertemu dengan ikhwannya di masjid, kumpul di majelis, ngaji ilmu, belajar dua bulan sekali, 60 hari sekali. Itu pun kalau ustadznya tidak berhalangan. Kalau berhalangan misalnya doro tempat lain, wa ilah sakit, wa ilah apa. Dua bulan sekali. Fahmadullah. Banyak bersyukur kepada Allah. Wa nas'alullah taufik kita sering menyampaikan bahwa uh, yang semacam ini apa namanya tausiah atau dauro dan semisalnya itu refreshing saja. Ya, ini muka baru, ganti suasana, fihi khair insyaallah, fihi nafa, fihi maslahah. Tapi yang lebih penting, yang lebih inti keseharian bersama asatidahmu yang ada di tempatmu. Di sini ada Ustadz Qasim, ada Ustadz Harisman dan yang lainnya bersamanya. Wafakahumullah. Nah, manfaatkan warakallahu fikum. Justru itu yang lebih manfaat. Kadang ikhwan hadahumullah semangat kalau ada daurah, kalau ada tausiah, kalau ada yang semacam itu antusias. Nah, tapi yang jadi permasalahan yang keseharian majalis, halaqatul ilm, durus ini yang kemudian khas paling yang dibahas itu fahamlah secara umum masalah ini masalah tauhid, syirik, bid'ah, sunnah faham mana insya Allah secara umum. Ya syaitan. Awal alamatir rafa' qillah. Wa awal alamat thubutil jahal kathrah. Fabarakallahu fikum. Jadilah orang-orang yang mubarakin. Aina ma kuntum Aina kunna. Ketika Allah sebutkan tentang Isa alaihi salam wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa salati waz zakati Dijadikan aku ini oleh Allah mubarakan. Kif mubarakan dijadikan barokah Fasirin sebutkan yakni mualliman linnas al khair mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan kepada umatnya, kepada yang lain. Dengannya membawa berkah dan kamu dijadikan barokah oleh Allah karena ilmu. Nah, fajtahidu bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah di dalam perkara ilmu ini selagi masih Allah mudahkan selagi masih Allah beri kesempatan kepada kita semua Allah wa iyyakum mubarakin aina kunna wa wafaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda kurang dan lebihnya kita mohon maaf wa jazakumullah khair atas segala jamuan dan diafah husnul diafah yang diberikan kepada kami semua wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa rabbil alamin